Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha Asyadu an la ilaha inallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan masih pada babun nawasikh yang ketiga yaitu salisan zanna wa akhwatuha zanna dan saudara-saudaranya Qala al-musannifu berkata penulis Ibnu Ajurum Masan Haji wa amma zanantu wa akhwatuha fa innaha tansibu al-mubtada wal khabara ala annahuma maf'ulani laha Adapun zanna dan saudara-saudaranya maka ya mereka beramal memansubkan mubtada dan mema memansubkan khabarnya dan Mubtada dan khabar yang mansub itu disebut kedua maf'ul bagi zonna dan saudara-saudaranya. Zonna dan saudara-saudaranya yaitu wahiyya zonantu, wahasibtu, wakhiltu, waza'amtu, wa wa'alimtu, wawajad, wawajad, wawajadtu, tu, waja'altu, wasami'tu. Saudara-saudara zonna ya yaitu zonan tu aku menduga wahasib tu aku mengira wakil tu aku menyangka wazaam tu ya aku menyangka waroa itu dan aku melihat wa alim tu dan aku mengetahui wa wajat tu aku mendapati tu aku mengambil wajal tu aku menjadikan wasami tu aku mendengar Takulu maka engkau katakan tu Zaidan mumtaliqan. Aku menyangka Zaid pergi. Wakhiltu Amran syakhisan. Dan aku menyangka bahwa Amr dan aku menyangka bahwa Amr itu hadir wa ma'ashbah dzalika dan contoh-contoh yang semisal demikian. Asyarhu penjelasan Zakara musannifu rahimahullah An-naw'a salisa minan nawasikhi. Penulis menyebutkan, ya semoga Allah merahmati beliau, jenis ketiga dari nawasikh atau perusak-perusak. Wahia dan dia adalah zanna wa hasiba wa khala wa za'ama wa ra'a wa alima wa wajada wa takhada wa ja'ala. Amaluha amalnya tansibul isma wal khabara ala annahuma maf'ulani laha memansubkan isim atau mubtada dan khabar dan disebut sebagai dua maf'ul bagi bagi zona dan kawan-kawannya. Misaluhu, contohnya zonantu Zaidan mumtaliqan. Aku menyangka bahwasanya Zaid itu pergi. I'rabuhu, i'rabnya zonantu fi'lun madin nasikhun. Fi'l madi nasikh, atak wa ta'u dan huruf ta' Domirun muttasilun fi mahali raf'in fa'ilun. Domir yang bersambung pada posisi marfu sebagai fa'il. Zaidan maf'ulun bihi awalun maf'ul bih pertama mansubun muntalikan maf'ulun bihi sanin mansubun muntalikan maf'ul bih kedua mansub wa zanna wa akhwatuha ala salasati anwa'in Zanna dan saudara-saudaranya itu ada tiga macam. Yang pertama af'alin tufidu zanna. Fi'il-fi'il yang memberi faidah eh, zan dugaan. Wahya zanna wa hasiba wa khala wa za'ama. Dan fi'il-fi'il itu adalah zanna, hasiba, khala dan za'ama. Zanna contohnya nahu zanantul fajra qariban. Aku menyangka bahwa fajar itu dekat wa Nahu hasibtul amala syaqan saya menyangka pekerjaan itu berat wa nahu khiltu syajarata musmiratan saya menyangka bahwa pohon itu berbuah wa nahu za'amtu safaru sahlan saya menyangka bahwa safar itu mudah yang kedua, wa fa'alin tufidul yaqina dan fiil fiil yang memberi faidah yakin wahya yaitu roa alima dan wajada roa contohnya nahu roa haqqa muntasiran saya meyakini bahwa kebenaran itu pasti menang wa alima contohnya nahu alim tusidqa munajjian Aku mengetahui bahwa jujur itu menyelamatkan. Wajadanahu Wajadanahu contohnya wajah salah sirran najahi. Aku mendapati bahwa kebaikan itu kunci atau rahasia keberhasilan. Jenis yang ketiga waf'alin tufidu tahwila wat tasira. Fil-fil yang memberikan faedah Eh, perubahan ya dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Contohnya fi'il tersebut adalah ittakhadha wa ja'ala. Ittakhadha nahu contohnya ittakhadhatul amina sahiban. Aku menjadikan orang yang jujur atau yang dapat dipercaya sebagai sahabat. Ya'ala nahu ja'altul khasyaba baban. Aku menjadikan kayu menjadi pintu. وعد ابن أجروم من هذه الأفعال الناسبة للمبتدأ والخبر ya bahwasanya Ibnu Ajurum ya bahwasanya Ibnu Ajurum ya mengenai fiil-fiil yang membuat mansub mubtada dan khabar ini ya semisal sami'tu taba'an li ba'din nahwiyin ya sami itu itu juga memansubkan mubtada dan khabar menurut sebagian ulama nahu contohnya sami itu zaidan yaqulu maka sami itu ini memansubkan zaidan sebagai maf'ul bih dan jumlah yaqulu itu mansub fi mahali nasbin maf'ulun sanin wahwa ra'yun da'ifun Namun uh, pendapat tersebut lemah. Wal mu'tamadu indal jum indal jum indal jumhuri anna jami'a af'alil hawasi dhaqa wa absara wa lamisa wa shamma la tata'adda illa illa maf'ulin wahidin. bahwasanya pendapat yang dianggap menurut jumhur kebanyakan ulama bahwasanya seluruh fiil-fiil yang merupakan fiil yang menunjukkan panca indera seperti sami'a mendengar, zaqa merasakan, absara melihat, lamisa merasa merasakan, wasyamma mencium itu tidak membutuhkan kepada objek kecuali hanya satu objek saja. Ini bisa dilihat di uh, Al-Kawakib dan Syarhul Kofrawi. Fawaidun wa tanbihat, faidah dan catatan penting. Yang pertama, ghairul maldi min dhanna wa akhwatiha ya'malu amal al-maldi. Nahu qawlihi ta'ala wa ma azunnu sa'ata qa'imatan. Bahwasannya yang bukan maldi ya bentuk yang bukan madi dari zona dan saudara-saudaranya karena pada contoh-contoh di atas zona dan saudara-saudaranya itu dalam bentuk madi maka yang bukan madi pun misalnya bentuknya fi'il mudhari atau fi'il amar itu beramal seperti amal zona dan saudara-saudaranya ketika dia madi Nahu qawlihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wa ma'azun azunnu sa'ata qa'imatan. Ya artinya dan saya tidak mengira bahwasannya hari kiamat itu datang. Maka azunnu itu dalam bentuk fi'il mudhari dan dia memasukkan dua maf'ul as-sa'ah dan qa'imah. Contoh yang lain, waqauluhu ta'ala wa narahu qariba. Dan aku melihat bahwa dia itu dekat. Ya, di sini naro dalam fiil ya maldi ya dan dia memansubkan dua maf'ul. Yang kedua, al maf'ul tsani huwa fil asli huwa fil asli khabarul mubtada'i fa huwa ya'ti mufradan Mafusani itu pada asalnya adalah kabar mubtada dan dia datang bisa dalam bentuk mufrad contohnya ra'aitu ra'aitul ilman nafi'an aku melihat atau meyakini bahwasanya ilmu itu bermanfaat maka di sini mafusaninya saninya mufrad wa jumlatan atau mafusaninya bentuknya jumlah atau kalimat itu zonuba tumi itu kuruba aku meyakini bahwasanya dosa itu mematikan hati. Wasyib hujum latin dan terkadang juga mafusaninya itu dalam bentuk syib hujumlah contohnya wajah alamin humul kirodatal khonaziro dan dia menjadikan bagi mereka seperti seekor babi dan kerak menjadikan seperti seekor kera dan babi. Yang ketiga, qataruddu dzanna lil yakini. Ya, terkadang zonna itu bermakna yakin, padahal zonna itu bermakna zon atau dugaan. Yang zonna yang bermakna yakin itu semisal firman Allah, nahu qawli ta'ala, inni zonantu anni mulakin hisabiyah. Contohnya pada firman Allah Ta'ala Inni zonantu anni mulakin hisabiyah Sungguhnya aku yakin bahwasannya Aku akan menemui hisab bagi diriku Fazonantu maka zonantu fi'lun maldin Maknahu al-yakin Maka zonantu adalah fi'l maldi Yang maknanya al-yakin Wata'u fa'ilun dan huruf ta'nya adalah fa'il wa an wa ma dakhalat alaihi saddatu masaddal maf'ulaini yanzurul yanzuru adarul adarul masun atau al-kawakib ad-durriyah jadi taknya tak fa'il dan an dan apa-apa yang mas uh, masuk padanya ya animulakin hisabiah ya maka an dan sadda masadda maf'ulain itu masuk ya kepada uh, kalimat setelah an. Jadi zonantu itu membutuhkan kepada maf'ulain dua maf'ul maka maf'ul dua maf'ulnya itu ya dicukupi dengan ya anni mulakin ya anni mulakin itu mencukupi kebutuhan dua maf'ul tersebut tapi yang perlu diperhatikan bahwasanya intinya ada zonantu yang bermakna al yakin yang keempat idza ro'a basriyatan tadulu ala ru'yati bil aini fa innaha tata'ad tata'adda ila maf'ulin wahidin jika ro'a bermak ro'a basriyah atau ro'a yang menunjukkan pada penglihatan dengan mata maka ro'a itu membutuhkan kepahanya kepada satu maf'ul contohnya ro'a itu zaidan aku melihat zaid wa idza ata ba'daha ma yuhimu annahu maf'ulun sanin yu'rabu halan jika datang setelahnya apa-apa yang dikesankan seperti maf'ul kedua maka kita i'rab dia sebagai hal contohnya nahu ra'aitu zaidan qaiman maka qaimannya ini kita anggap mungkin itu maf'ul sani. Namun kalau kita menganggap seperti itu, maka kita i'rab dia sebagai hal karena ro'a itu itu butuh hanya pada satu maf'ul saja. Maka kok imannya irab sebagai hal. Artinya aku melihat Zaid sambil berdiri. Yang kelima, hunaka af'alun kathiratun tansibu maf'ulaini walaysat min akhwati dhanna lahu kasa wa ta. Ya, di sana banyak fil fil fil fil yang memansubkan dua maf'ul namun dia bukan termasuk saudara-saudaranya zanna semisal kasa memakaikan atau akto memberi. Yang keenam, zakara al-musannifu dhanna wa akhwatuha wa akhwataha fil marfu'ati litatmimi bakiyatin nawasikhi. Penulis menyebutkan Zona dan saudara-saudaranya pada bab marfu untuk menyempurnakan ya nawasikh yang tersisa. Karena nawasikh itu ada tiga. Selanjutnya halaman 115 di bab i'rab al-i'rabu wa narahu qariba wa narahu al-wawu الواو تقريب على حسب ما قبلها نراه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره للتعذر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نسب مفعول به أول qariban maf'ulun bihi tsanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Yang kedua, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan. Inna in harfu tau harfu harfun taukidun wa nasbun wana al wana al mudghamatu wanal mudghamati fiha dhamirun مبني في مهار نسب اسمها جعلناه جعل فعل ماض مبني على السكون والناء ضمير متصل مبني على السكون في مهال رفع فاعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في مهال نسب مفعول به أول قرآنا مفعول به ثان منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره وجملة الفعلية في مهال رفع خبر إن عربيا نعت منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره Yang ketiga, wa الساعة sa'ata qa'imatan. أظن ma nafiyah أظن فعل مضارع متصرف من ظن ينصب مفعولين وفاعله ضمير متصل مستتر وجوبا تقديره أنا الساعة مفعول به أول منصوب وعلمة نسبه الفتحة ظاهرة قائمة مفعول به ثان منصوب وعلمة نسبه الفتحة الظاهرة Yang keempat, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ittakhadha fi'lun madin min af'ali tahwil tansibu maf'ulain. Allahu al-ismul karim fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatu zahiratu maf'ulun bihi awwalun mansubun wa منصوب nasbihi al-fathatu zahiratu. Khalilan maf'ulun bihi tsanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu Sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.